Kita masuk bab yang baru. Bab Maja'a fil musawwirin. <clears throat> Pembahasan tentang hukum orang-orang yang menggambar. <clears throat> Penulis di sini akan membahas tentang orang yang menggambar dan bagaimana hukum gambar. Karena ini berkaitan dengan kemuliaan Allah Ta'ala yang nanti akan berakibat dengan penyamaan Allah dengan gambar-gambar yang digambarkan sehingga akan menyaingi penciptaan Allah Ta'ala sehingga disebutkan pembahasan ini dalam kitab Tauhid karena nanti ada segi penyamaan antara ciptaan Allah dengan gambaran orang-orang yang menggambar. Penulis mengatakan Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan akhrajahu Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Allah taala berfirman dalam hadis qudsi Wa man miman mimman dhahaba yakhluqu khalqi Siapa orang yang paling zalim daripada orang yang menciptakan seperti saya menciptakan. Yaitu orang yang paling zalim adalah orang yang menyaingi Allah Ta'ala dalam penciptaannya. Falyakhluqu dzarratan. Jika dia mau menyaingi saya, yaitu menyaingi Allah Ta'ala, maka hendaknya dia menciptakan biji, jagung, oliyah Auliyakhluqu habbatan atau dia menciptakan biji padi. oliyah Auliyakhluqu sya'iratan atau dia menciptakan sehelai rambut. Akhrajahu hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. <clears throat> hadis ini berbicara tentang celaan bagi orang-orang yang menggambar yang mana orang yang menggambar itu diserumpamakan dengan orang yang menciptakan. Jika dia menciptakan, berarti dia itu menyengi Allah dalam penciptaan Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau, kata penulis, Walahuma an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala, Asyadun nasi azaban yaumal qiyamati alladzina yudahiuna bi khalqillah. Dan dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Asyaddun nasi azaban orang yang paling keras azabnya yaumal qiyamah di hari kiamat alladzina yudahi yudahiuna bi khalqillah yaitu orang-orang yang menyaingi penciptaan Allah Ta'ala. Sehingga hukum menggambar itu dinaik, dinamakan oleh Allah sebagai persaingan. Kata beliau lagi, Walahuma an ibni Abbasin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Dan dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu musawwirin finnar." Setiap penggambar nanti letaknya di neraka jahanam. Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun dan setiap apa yang digambar olehnya nanti akan diwujudkan oleh Allah di neraka jahanam. Yu'adzabu biha fi jahanam, Yaitu apa yang dia gambar itu nanti akan diwujudkan oleh Allah dalam wujud benda, wujud makhluk yang ada wujudnya. Kemudian penggambarnya itu nanti akan diazab oleh gambar yang dia gambarkan di neraka jahanam. Walahuma anhu marfu'an Man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ruh laysa binafikhin. Dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas secara marfu yaitu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sawwara suratan fid dunya. Siapa yang menggambar sebuah gambar di dunia kullifa an yanfukha fiha ruh maka orang itu nanti akan dipaksa oleh Allah untuk meniupkan roh dalam gambaran yang dia gambarkan. Walaysa binafikhin dan dia tidak akan mampu meniupkan roh ke gambarnya. Wali muslimin an abil hayyaj qala qala li ali ala ab'afuka ala ma ba'athanillah ala ma ba'athani alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tada suratan illa tomastaha wala qabran musyrifan illa sawaitahu dikeluarkan oleh Imam Muslim juga dari Abdul Hayyaj dia berkata Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kepada saya ala ab'atsuka maukah kamu saya utus ala ma alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi mengutus saya. Saya pernah diutus sama Rasulullah Shallallahu Alaihi dan ditugaskan dengan dua misi, dengan dua tugas. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi mengatakan, Allah tidak suratan illa Thomas taha. Janganlah engkau meninggalkan sebuah gambar kecuali kamu hapus gambarnya. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu dan janganlah kamu meninggalkan kuburan yang nampak kecuali harus kamu ratakan ke tanah. Hadis nah, ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. <clears throat> ini beberapa riwayat yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini. Intinya di sini penulis ini akan berbicara tentang masalah hukum gambar dan bagaimana hukum menggambar. Ketika hukum menggambar itu sama dengan menciptakan, Allah menciptakan makhluk, demikian juga orang menggambar itu juga menciptakan makhluk, sehingga sama-sama menyanyi Allah dalam penciptaan, maka dimasukkan dalam kitab Tauhid oleh penulis, karena di dalamnya itu ada persaingan, menyanyi tentang kehebatan Allah di dalam menciptakan. Kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis ini ada beberapa hukuman bagi atau eh, perkara-perkara eh, yang menyebabkan diharamkannya menggambar. Yaitu apa hukumannya itu? Yang pertama, di yang pertama faidahnya bahwa orang yang menggambar itu adalah orang yang paling zalim. Sehingga Allah telah berfirman dalam hadis kursi waman azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka Siapa orang yang paling zalim melebihi orang yang menciptakan seperti saya menciptakan. Berarti hadis yang pertama menggambarkan bahwa orang yang menggambar itu adalah orang yang paling zalim. Hadis yang kedua menyebutkan bahwa orang yang menggambar itu adalah orang yang paling keras azabnya di neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, Asyadun nasi azaban yaumal qiyamah. Orang yang paling keras azabnya, berarti menunjukkan penggambar itu, pelukis itu adalah orang yang paling keras azabnya. Nanti di hari kiamat. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang ketiga, yaitu bahwa pelukis, penggambar itu masuk neraka dan diazab dengan tulisan yang dia lukiskan. Setiap dia melukis sesuatu, maka nanti yang mengazab itu dia diazab dengan tulisannya, dengan gambarannya. Kemudian yang keempat, hukuman bagi orang yang menggambar itu dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk meniupkan rohnya. Yaitu dia harus meniupkan roh, kalau tidak bisa diazab. Sampai dia bisa meniupkan rohnya dan orang itu pasti tidak akan bisa meniupkan roh di dalam gambarannya. Nah, berarti menunjukkan semuanya yang disebutkan oleh penulis ini menunjukkan bahwa menggambar itu hukumnya diharamkan. Tegas. Menggambar itu hukumnya diharamkan. Tetapi menggambar apa yang diharamkan? Menggambar apa yang diharamkan? Maka menggambar itu ada banyak kondisi menggambar itu ada banyak kondisi. Yang pertama, ayyusawwirul insan malahu dhillun. Orang menggambar, melukis dengan sesuatu yang ada wujudnya. Sesuatu yang ada wujudnya itu misalkan kita menggambar atau membuat patung. Membuat patung sesuatu yang ada wujudnya. Jadi tangannya ada, lukisannya itu ada tangannya, demikian juga ada. Jadi kita itu membuat sebuah gambaran tapi ada wujudnya, benar ada wujudnya. Atau gambaran yang muncul. Misalkan kita bikin patung, bikin patung kan jelas itu. Menggambar patung, tapi dalam gambaran yang wujudnya nyata. Kepalanya bulat, setelah itu ada badannya bisa berdiri. Jadi ada semuanya itu ada, poin-poinnya itu ada. Seperti orang yang memahat patung. Batu dipahat, Sampai akhirnya muncul sebuah berhala. Ini jelas ini juga termasuk ini gambaran ini termasuk menggambar juga. musawir. Termasuk orang yang musawir. Jadi bisa musawir itu dengan cara memahat batu atau kayu sampai akhirnya menjadi sebuah bentuk yang jelas sekali itu benda yang baru atau bentuknya itu berupa ini gambar misalkan kita menggambar kuda tetapi kepalanya itu muncul. Jadi apa itu? Nah, misalnya tembok. Tembok tetapi ada sesuatu yang muncul. Apa istilahnya kayak itu? Gambar apa? Hah? Jadi ada gambaran, misalnya gambar kuda yang yang kakinya biasa, tapi kalau kepalanya pas nonjol misalnya. Nah, gambaran seperti itu. Jadi ada bentuknya yang kelihatan ada bentuknya itu ada gitu Walaupun cuma kepalanya misalkan yang dimunculkan. Gambaran seperti ini sepakat para ulama hukumnya haram. Tidak ada perbedaan di antara para ulama akan hukumnya. Hukumnya diharamkan. Hukumnya diharamkan. Ini gambaran yang pertama. Yaitu memahat batu atau kayu sampai akhirnya muncul kepala. Muncul kaki, Demikian juga atau gambaran biasa kemudian dimunculkan kepalanya. Kemudian yang kedua, model gambaran yang kedua itu kata Syuhtimin belum merinci panjang rincian beliau. An yusawwir suratan laisa jismun. Melukis sebuah gambaran tapi tidak ada jasadnya. Yaitu tidak ada bentuknya, kepalanya itu tidak sebuah kepala tetapi hanya cuma bitalwini watahtid. Tetapi gambarannya itu cuma goresan pena saja. Kita pakai kertas, kemudian kita gambar, cuma goresan pena. Ketika diusap ya nggak ada apa-apanya. Berbeda dengan yang awal. Kalau yang awal itu diusap itu ada bentuknya. Kepalanya itu ada. Kita pegang kepalanya itu bisa. Kalau ini cuma melalui gambaran goresan pena. Menggores dengan pena atau dengan garis-garis. Yang penting dari gambaran itu nanti kelihatan oleh mata kita itu ada kepalanya, ada wujudnya. Padahal kalau diusap ya nggak ada, cuma goresan cuma goresan pena saja. Bagaimana kalau seperti ini? Hukum menggambar dengan tulisan, dengan pena, di kertas, ini hukumnya diharamkan. Hukumnya diharamkan. Dalilnya, Sebagaimana hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari atau juga dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata yaitu ketika suatu ketika Aisyah itu diberikan hadiah kain kemudian sama Aisyah dibikin korden dan rupanya kain itu ada gambarnya Kain itu ada gambarnya. Kalau gambar di kain itu kan nggak bisa dipegang. Yaitu cuma gambaran-gambaran saja. Tetapi tidak ada wujudnya, kepala bisa dipegang. Itu kan nggak ada. Maka Rasulullah SAW itu ketika sholat, melihat gambar seperti ini di kain itu Rasulullah marah sampai muka beliau merah sekali. Akhirnya Aisyah datang ke Rasulullah SAW berkata, Wahai Rasulullah, apakah saya sudah berbuat dosa? Sampai engkau itu marah seperti ini. Yaitu bertanya, apa yang membuat engkau itu marah wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rupanya Rasulullah itu marahnya karena gambarnya itu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ashaba hadhihi suar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang menggambar-gambar seperti ini nanti akan diazab di hari kiamat. Yuqalu lahum akan dikatakan kepada mereka ma khalaqtum hidupkan apa yang kalian ciptakan. Nah, berarti menggambar baik berupa cuma berupa pen, eh, polpen misalkan garisan itu saja dinamakan dengan orang yang menciptakan. Dengan orang yang menciptakan. Berarti jelas sekali menggambar dengan pena, melukis dengan pena atau dengan garis-garis itu hukumnya diharamkan. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga, macam yang ketiga antal takito suwaru iltiqatan basyiatan muayyanatan biduni ayyi ta'dil menggambar dengan alat yaitu menggambar dengan alat dan tidak ada bedanya antara yang gambar dengan yang aslinya misalkan gini kita pakai HP atau pakai kamera kemudian kita motret Ketika kita motret, yaitu kita pencet, itu pencetan untuk memfoto itu. Kemudian keluar foto, foto yang ada dalam HP atau dalam kamera itu, itu bentuknya persis sama dengan yang di yang difoto. Nah, seperti ini, ini juga masalah menggambar juga. Ini juga termasuk gambaran. Tetapi bagaimana hukumnya? Yaitu hukumnya bagaimana saya memotret dengan HP saya atau dengan kamera, saya foto. Apakah ini hukumnya sama dengan menggambar atau melukis? Sama dengan menggambar dan melukis, maka ini masalah yang baru. Itu kan kalau dinamakan masalah seperti ini masalah-masalah yang mustajadat. Masalah-masalah yang kontemporer yang zaman Rasulullah SAW itu nggak ada lah seperti ini. Kalau zaman dulu berarti Hadis-hadis itu berbicara tentang masalah lukisan atau gambaran. Menggambar dengan tangan langsung. Sedangkan pakai alat-alat seperti ini, itu zaman dulu nggak ada. Zaman Rasulullah SAW tidak ada. Ini masalah yang baru. Sehingga ketika ini masalah yang baru, terjadilah perbedaan ijtihadiyah para ulama. Dan itu biasa. Masalah-masalah yang kontemporer itu biasanya membuat para ulama itu berbeda pendapat. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Secara pasti itu nggak ada. Bagaimana hukumnya? Maka ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama terkini zaman sekarang ini, mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Pendapat yang pertama, ulama mengatakan bahwasanya ini adalah gambar yang diharamkan. Berarti orang memfoto, orang memfoto itu berarti hukumnya haram, tidak dibolehkan. Dan banyak yang berpendapat seperti ini, banyak saya bin Bas, demikian juga ulama-ulama sebelumnya. Ini tegas sekali dalam masalah ini. Demikian juga Syekh Mukbil itu pernah marah ketika beliau itu difoto dengan HP itu marah sekali. Jadi intinya banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa memfotret itu, memfoto dengan HP eh, atau dengan foto foto itu, kamera itu termasuk menggambar juga yang hukumnya diharamkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa itu bukan menggambar, bahwa foto itu bukan menggambar, tetapi foto itu adalah memindah. Seperti kalau kita itu ngaca. Kalau kita itu ngaca, ini badan kita, di depan kita itu ada kaca. Kita melihat depan kita itu ada wujudnya. Tetapi wujud yang di depan kita itu asli. Tidak ada bedanya dengan apa yang di depan kacanya, persis. Itu cuma pindahan, pindahan cahaya saja atau pindahan pantulan saja. Maka pendapat yang kedua ini mengatakan berarti ini hukumnya tidak diharamkan. Haramnya itu ketika fotonya itu dipajang di rumah, majangnya itu yang diharamkan. Tetapi kalau motonya dengan HP, ini tidak diharamkan. Kata Syaikhutimin, beliau ketika menjelaskan panjang lebar dalam masalah ini, kata beliau, وَهَذَا الْقَوْلُ akrob Dan ini, kalau bagi saya, ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih kuat yaitu bahwa e, eh, memotret ini bukan termasuk menggambar. Kata beliau nanti belum menyebutkan banyak alasan karena kita itu nggak menggambar, kita cuma megang mencet saja tek muncul sendiri. Kalau kita perhatikan misalkan larangan kita itu melukis dan menggambar itu itu kan yudayihuna Allah menyaingi ciptaan Allah taala. Namanya menyaingi itu harus ada cara-cara menyaingi. Sehingga kalau seandainya ada orang duduk saya lukis hampir mirip, itu namanya orang yang menyaingi. Tetapi kalau ini pakai alat wong saya cuma mencet tek, alatnya yang bekerja. Saya tidak menyaingi wong saya cuma mencet saja. Berbeda ketika saya itu melukis. Sehingga pelan-pelan saya lukis sampai orang itu gambarnya itu mirip. Nah ini yang dinamakan dengan menyaingi. Sehingga Rasulullah SAW tadi mengatakan orang itu menyaingi dengan ciptaan Allah Ta'ala. Tetapi ketika orang itu memotret dengan HP, itu tidak menyaingi, dia cuma mencet, mencet saja. Yang bekerja adalah uh, alatnya, bukan dia yang bekerja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi perbedaan yang pertama itu, namanya menyaingi itu adalah dengan perbuatan kita. Bukan perbuatan alat. Kalau dengan mencet HP itu kan cuma mencet, tidak ada persaingan di situ. Tetapi kalau orang melukis dari awal, kemudian dilukis semuanya, tangannya bikin tangannya, kepalanya, kakinya, lah di sini ada persaingan di sini. Kemudian yang kedua, ini per, e, kata beliau juga, yang kedua, kalau foto itu persis dengan aslinya, nggak ada bedanya. Sehingga tidak ada persaingan, karena sama. Seperti saya, ketika mengaca, Apakah apa yang dikaca itu mendekati dengan gambar saya? Enggak, yang dikaca itu saya asli, tidak ada bedanya. Sehingga tidak ada persaingan di situ. Tetapi kalau melukis, tidak akan sama persis dengan apa yang dilukis. Lukis itu kan mendekati dengan apa yang di, yang ada wujudnya. Saya ketika melukis misalkan ada orang duduk saya lukis. Apakah sama antara yang saya lukis gambarnya persis plek dengan apa yang di, dilukis? Tidak akan sama. Tidak akan sama. Warnanya pasti akan beda. Demikian juga raut mukanya pasti akan beda. Tetapi kalau foto persis. Oleh itu kalau foto tidak ada persaingan. Kenapa? Karena foto itu antara yang difoto dan foto hasilnya itu itu sama, barangnya sama, nggak ada bedanya. Tidak ada persaingan. Tetapi kalau yang dilukis dengan lukisan hasil lukisan itu itu mirip, mendekati. Disitulah namanya persaingan. Jadi persaingan itu letaknya di situ. Oleh karena itu kalau kata Suhutimin, belum mengatakan pendapat yang paling kuat bagi saya. Bahwa memfoto itu bukan termasuk menggambar. Tetapi kalau kata beliau, Bagaimana kalau seandainya hasil jualannya itu nanti hasil fotonya itu di misalkan dijual atau atau dipajang dan yang lainnya. Belum mengatakan kalau ini hukumnya diharamkan. Karena tetap walaupun bagaimanapun hasil foto itu tetap gambar. Hasil foto itu tetap gambar, maka ketika dipajang, maka hukumnya diharamkan. Baik gambar itu karena kita itu gambaran tangan kita atau gambaran alat, tetap itu dinamakan dengan gambar sehingga tetap hukumnya tidak dipulihkan. Kondisi yang keempat, kondisi yang keempat, ayakunat taswir lima laru hafihi melukis benda yang tidak ada rohnya. Melukis benda yang tidak ada rohnya. Seperti melukis gunung, melukis pohon, melukis rumah. Tidak ada rohnya. Bagaimana kalau seperti ini? Maka kata beliau, wahada ala nau'ain. Ini terbagi menjadi dua macam. Ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ayyakuna mimma yasna'uhul adamiyu. Yang pertama, yang digambar itu adalah hasil karya manusia. Yaitu karya yang dibikin oleh manusia, misalkan mobil. Mobil itu siapa yang bikin? Yang bikin manusia. Nah kalau saya menggambar mobil, yang mobil itu memang karya tangan manusia, maka kata beliau, kalau seperti ini fahadza la ba'sa bil ittifaq. Menggambar benda yang dikarang oleh manusia, hasil penemuan manusia, ini jelas hukumnya boleh. Saya melukis rumah, rumah siapa yang, menggap, yang, yang membuat yang membuat manusia? Melukis motor, yang motor yang membuat manusia. Jelas kalau seperti ini nggak ada masalah. Kenapa? Wujud aslinya saja dibikin boleh. Apalagi cuma menggambarnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, malayasnahul adami Benda yang tidak bernyawa tapi yang bikin bukan manusia. Allah yang bikin. Yang membuat itu Allah Ta'ala. Kata beliau ini juga terbagi menjadi dua macam. Kalau yang ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, nau'un nami wa nau'un ghairu nami. Yang pertama, <clears throat> makhluk yang hidup, hidup itu maksudnya itu dia itu berkembang atau benda yang tidak berkembang. Contohnya, kalau yang berkembang itu contohnya pohon. Pohon itu akan berkembang dari kecil, besar, besar, besar, besar seperti itu. Walaupun tidak ada rohnya, tapi berkembang. Kalau yang tidak berkembang, yang tidak berkembang itu kata beliau misalkan seperti gunung, seperti batu, seperti samudra. Kalau seperti ini labak sabitaswiri habil itifak tidak ada perbedaan di antara ulama akan bolehnya. Yaitu menggambar benda-benda yang memang tidak berkembang. Kemudian macam yang kedua, yaitu benda-benda yang berkembang. Pohon, itu akan berkembang. Bagaimana hukumnya menggambar seperti ini? Maka beliau mengatakan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Kalau pendapat jumhur, mayoritas para ulama, bahwa menggambar benda-benda yang berkembang seperti ini yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu, itu hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena tidak ada ruhnya. Tetapi sebagian ulama, sebagian ulama salaf, menggambar seperti ini, pohon itu juga termasuk menggambar yang tidak dibolehkan. Ini juga termasuk menggambar yang tidak dibolehkan. <clears throat> Apa dalil mereka? Dalil mereka yaitu bahwa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam tadi bersabda, "Waman yat azlamu mimman zahaba yakhluqu kholki." Siapa yang paling zalim kecuali orang yang pergi menciptakan seperti apa yang saya ciptakan. Hendaknya dia itu mem, me, dan disebutkan di situ ada beberapa benda jagung, demikian juga padi, demikian juga rambut. Nah ini yang terjadi perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ini benda-benda khusus ini saja yang boleh. Selain itu berarti tidak dibolehkan. Intinya ini perdebatan panjang, Syekh pun bahas panjang lebar masalah ini. Walau alam pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama. Maka intinya menggambar itu ada tiga ada empat macam. Saya ringkaskan, menggambar itu ada empat macam. Yang pertama, memahat. Gambarannya itu berupa pahatan. Sampai akhirnya tangan itu kelihatan, wajahnya itu itu ada bentuknya. Kalau seperti ini hukumnya jelas, hukumnya diharamkan. Yang kedua, melukis. Menggambar dengan lukisan, dengan goresan pena. Bagaimana hukumnya? Hukumnya diharamkan. Jika itu adalah makhluk yang hidup. Kemudian yang ketiga, menggambar dengan foto yaitu kita itu mencet foto kemudian ter, e, keluar gambarnya. Ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu hukumnya haram, ada yang membolehkan. Pendapat yang paling kuat Allah alam hukumnya dibolehkan. Yang keempat, menggambar makhluk yang tidak bernyawa. Ini juga rinciannya panjang, tapi intinya Allah alam pendapat yang paling kuat hukumnya dibolehkan. Kemudian perlu kita sebutkan di sini Menggambar berarti menggambar dengan goresan pena itu berarti ada melukis melukis benda yang tidak bernyawa dengan melukis makhluk yang bernyawa berarti ada dua Intinya kan tadi berarti akan kita sebutkan ada dua. Kita melukis sekarang, kita melukis dengan tangan kita itu. Lukisan itu ada dua macam. Lukisan makhluk yang bernyawa dan lukisan makhluk yang tidak bernyawa. Sekarang pertanyaan di sini, standar makhluk bernyawa itu apa? Standar dinamakan makhluk itu bernyawa itu apa? Wallah alam dalam masalah ini pun juga terjadi perbedaan panjang di antara para ulama. Sepikir ulama seperti Syalbani, beliau berpendapat bahwa standar nyawa itu adalah muka. Standar nyawa itu adalah mukanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang beliau sahihkan, Innama suratul ra'su. Standar gambar itu adalah kepala. Standar gambar itu adalah kepala. Oleh itu berarti maksudnya itu makhluk yang bernyawa itu yang diharamkan dalam menggambar itu kalau ada mukanya. Kalau tidak ada mukanya berarti tidak ada masalah. Atau menggambar tapi mukanya diitemkan semuanya. Itu juga kata beliau hukumnya tidak ada masalah. Kenapa? Standar gambar itu adalah kepala. Berarti dinamakan makhluk itu bernyawa itu jika ada mulut, ada mata, ada hidung, ada telinga. Karena muka itu kan itu. Inti mukanya itu kan adanya mata, hidung sama mulut itu namanya itu namanya kepala. Berarti semua gambaran yang ada mulutnya dan ada matanya, berarti hukumnya gambar bernyawa. Misalkan ini saya contohkan. Kalau kita gambar binatang, sapi. Kita gambar sapi dari depan, sehingga ada matanya, ada hidungnya, mulutnya, jelas ini binatang bernyawa. Tetapi kalau kita gambar sapi dari belakangnya, atau dari sampingnya, kepalanya nggak kelihatan, maka ini bukan gambar bernyawa. Kenapa? Karena tidak ada tidak ada mukanya. Karena tidak ada mukanya. Contohnya lagi misalkan film-film kartun yang ada sekarang ini. Mobil. Mobil itu ada mulutnya, ada hidungnya, ada matanya. Padahal mobil itu bukan benda bernyawa. Mobil itu bukan makhluk bernyawa karena mobil. Tetapi dalam film kartun semuanya bisa berubah. Film kartun apa saja bisa ada. Semuanya bisa berubah dalam film kartun itu. Lah sekarang kalau seandainya kita gambar mobil, tapi ada mulutnya, ada matanya, bagaimana hukumnya? Padahal mobil itu gak bernyawa, tetapi ada mulut dan matanya. Maka itu termasuk makhluk bernyawa. Walaupun yang digambar mobil, digambar pohon, digambar rumah, atau digambar pena, tapi ada mulutnya, ada matanya, tetap ini namanya gambar yang bernyawa. Maka Allah alam dalam masalah ini, walaupun memang khilaf panjang di antara para ulama, standar gambar yang tidak dibolehkan itu adalah kepala. Sehingga ulama banyak yang membolehkan gambaran selama wajahnya itu dihitamkan. Seperti kalau kita lihat misalkan beberapa buku-buku terbitan dari Saudi itu, buku-buku ulama-ulama kita dan ulama-ulama memang sebagian berfatwa nggak ada masalah. Praktek sholat dan wudhu itu tergambar ada fotonya. Ada fotonya, gambarnya itu. Tetapi mukanya ditemukan. Sehingga ketika praktek takbir, itu memang ada orangnya. Ada fotonya, itu ada. Ketika angkat tangan, tetapi mukanya ditemukan. Nah, sebagian ulama mengatakan seperti ini hukumnya boleh. Sebagian mengatakan, ini sebagian, tapi masalah gambar itu, hatta kepala pun standarnya beda-beda. Ada juga ulama yang mengatakan, yang dinamakan dengan kepala itu, maksudnya itu lehernya itu masih ada. Nyambung antara kepala dengan badannya. Berarti kalau kita itu mau menghilangkan gambar itu bagaimana caranya? Gambarnya ada, cuma lehernya dihilangkan. Jadi ada ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi gambarnya misalnya ini, ini gambar sapi. Sapi dari kepala, badannya, ada kakinya, buntutnya, lengkap. Bagaimana supaya gambar itu dibolehkan? Lehernya dihilangkan. Berarti maksudnya itu sudah tidak bersambung antara kepala dengan badannya. Walaupun matanya masih ada. Matanya masih ada. Jadi intinya dalam masalah gambar yang diharamkan itu ada hadis yang jelas sekali mengatakan standarnya itu kepala. Tetapi kepalanya itu apanya? Kepalanya itu apanya? Ada yang mengatakan kepalanya itu maksudnya wajahnya, matanya, hidungnya, mulutnya. Ada yang mengatakan enggak, kepala itu maksudnya jika kepala sambung dengan badannya. Bagaimana caranya? Maka jangan disambungkan. Caranya lehernya dipotong. Dihapus lehernya sehingga kepala sama badan itu tidak bersambung. Ini masalah khilafiyah panjang. Allah alam yang penting kepalanya itu dihilangkan. Seperti misalkan Allah alam standarnya itu wajahnya. Seperti kita misalkan kita jualan baju. Kemudian kan ada patungnya itu, apa namanya? Patung yang untuk naruh baju itu. Bagaimana boleh nggak seperti ini? Boleh selama tidak ada mukanya. Kalau seandainya ada mukanya, cat aja hitam semuanya. Atau matanya ditutup pakai di dilaban, mulutnya di dilaban. Selesai. Tetapi kalau kepalanya masih ada, mulutnya masih ada, matanya masih ada, ini termasuk patung yang diharamkan. Begini caranya dihilangkan. Apalagi kalau kepalanya nggak ada itu sudah jelas nggak ada masalah. Cuma badannya saja untuk naruh bajunya itu nggak ada masalah. Tapi kalau kepalanya ada, mukanya harus dihilangkan. Kemudian e, pembahasan masalah ini perlu dibedakan antara memfoto dengan memajang foto. Ini beda. Beda. Kalau memfoto, yaitu kita menggambar, melukis, ini tadi kita rinci. Itu namanya kita membahas tentang masalah orang yang melukis. Sedangkan memajang foto, baik foto karena tulisan tangan, yaitu dilukis, lukisan tangan, atau foto karena hasil kamera selama itu dipajang, maka malaikat tidak akan bersama sebuah tempat yang ada fotonya. Berarti ini masalahnya berbeda. Masalahnya itu berbeda, masalah menggambar dengan masalah memajang gambar. Ini masalahnya itu berbeda. Kalau masalah menggambar, itu jelas kita rinci. Tapi kalau masalah memajang gambar, memajang foto, maka itu ada eh, hukum sendiri. Yaitu kalau dipajang di rumah, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalamnya. Kemudian tadi disebutkan sama Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan di hadis yang terakhir tadi, Rasulullah SAW itu telah mengutus saya dengan dua perkara. Yang pertama, Allah tajak suratan illa tomas taha. Jangan kamu tinggalkan gambar kecuali kamu hapus. Maka sebagian ulama mengatakan yang penting itu menghapus wajahnya. Kalau hapus wajahnya itu sudah kita hapus, maka itu sudah bukan gambar lagi. Walakobron musyrifan illa sawaitahu. Dan kamu jangan tinggalkan kuburan yang nampak kecuali kamu ratakan. Maksudnya kamu ratakan itu bukan berarti kubur itu harus atas dengan tanah, tidak ada gundukan. Boleh gundukan itu boleh. Tetapi maksudnya diratakan di sini itu adalah meratakan dari tanah yang bukan dari kuburan. Misalkan nih saya contohkan misalkan saya bikin liang lahat. Saya bikin liang lahat, misalkan ada orang meninggal dunia kita bikin liang lahat, setelah itu ditanam jenazah. Kemudian tanah ditimpakan di atasnya. Otomatis tanah yang ditimpakan di atasnya itu pasti akan lebih. Tidak mungkin setara. Pasti akan ada lebihnya. Karena kan di dalamnya sudah ada sudah ada jenazah di dalamnya. Otomatis tanah-tanah yang tadi dikeluarkan itu dikembalikan lagi, itu otomatis akan menggunduk. Kalau memang itu tanah dari liang lahatnya, maka hukumnya tidak ada masalah. Jika memang itu adalah tanah dari liang lahat. Tetapi kalau itu tanah diambil dari lain, tanah yang diambil dari tempat lain, apalagi sampai disusun di atasnya batu-batu, jelas ini bukan tanah atau semen. Ini jelas ini yang dinamakan dengan kobron musyrifan Kuburan yang nampak, kuburan yang nampak. Yang nampaknya ditambah dengan benda yang lain. Selain dari tanah kubur itu. Kalau seperti ini, maka harus diratakan dengan tanah. Kalau seperti ini harus diratakan. Nah itu, e, sebagai seorang pemimpin, e, karena Ali bin Abi Thalib itu e, diutus sama Rasulullah SAW dan beliau sebagai pemerintah, pemerintah itu boleh menghancurkan. Seperti pemerintah Saudi Arabia, itu mereka menghancurkan kuburan-kuburan yang ada kijingnya. Jadi itu boleh bagi pemerintah karena Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Tetapi pertanyaan bagaimana kalau kita? Kita bukan pemerintah, kita nggak punya kekuasaan. Kalau kita tidak punya kekuasaan, maka kita menasihati saja. Sedangkan kuburan-kuburan yang sudah ada, sampai ada kubahnya, ada rumahnya, ada masjidnya bahkan di atasnya itu. Seperti ini, ini untuk menghancurkan bukan mewenang kita. Itu wewenang pemerintah. Maka Rasulullah SAW sebagai khalifah atau sebagai raja maka belum mengutus utusan untuk menghancurkan. Dan Ali yang diutus. Jangan engkau biarkan kuburan yang nampak kecuali engkau ratakan. Karena Ali bin Abi Thalib utusan dari pemerintah. Jadi yang punya kekuasaan untuk menghancurkan langsung itu adalah pemerintah. Tetapi kalau pemerintah kita diam, nah terus bagaimana? Kita cuma bisa menasihati dengan lisan saja. Rasulullah SAW bersabda misalkan, Man ro'a minkum mungkaron, siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dihilangkan kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya, dan itu paling lemah, iman yang paling lemah. Kata para ulama, menghilangkan dengan tangan itu, menghancurkan kemungkaran dengan tangan itu adalah orang yang punya wewenang, orang yang punya kekuasaan seperti pemerintah. Itu dibolehkan, tapi selain itu tidak dibolehkan. Sedangkan yang lain yang tidak punya kekuasaan, maka cukup menghilangkan kemungkaran dengan lisannya saja, bukan dengan tangannya. Ya, sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana Alhamdulillahirrahmanirrahim. rabbil wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa